Taala Dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala masih dalam bab At-Ta'arud pada jenis yang ketiga. Jenis yang pertama yang kedua sudah disebutkan oleh beliau. Selanjutnya kata beliau rahimahullah taala Al-qismu thalith. Jenis yang ketiga. Ayyakuna ta'arudu ayyakuna ta'arudu baina 'amin wa khasin. Fa yukhassasul 'amu bil khasi. Jenis yang ketiga terjadinya ta'arud kontradiksi antara dalil umum dan dalil khusus maka dalil umum itu dikhususkan dengan dalil khusus Famithaluhu contohnya la qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u al-ushru al-ushur. Ya, pertanian yang diairi dengan air hujan itu zakatnya, kewajiban zakatnya adalah sepersepuluh. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qauluhu laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah. Ya. Tidak ada zakat kewajiban zakat pertanian pada hasil pertanian yang kurang dari lima wisk. Ya. Jadi kalau kurang dari lima wisk, satu ausuk itu tidak tidak ada zakatnya. Nah, tidak ada zakatnya. Nah, kata beliau, fayukhassasul awwalu bithani. Maka hadis yang pertama itu dikhususkan dengan hadis yang kedua. Karena hadis yang pertama umum, ya. Hadis yang kedua lebih khusus, maka yang umum dikhususkan dengan hadis yang khusus wala wala tajibu zakatu illa fima balagha khamsata ausuk ya maka tidak wajib zakat kecuali pada pertanian yang sudah sampai lima ausuk ya lima wisik nah itu jenis yang ketiga jenis yang keempat kita beliau al qismur rabi jenis yang keempat ayyakuna ta'arudu baina nassaini ahadihima a'ammi min a'ammi min min al-akhar nah atau min al akhar min wajhin wa akhassa min wajhin falahu thalathu halatin jenis yang keempat ya kontradiksi atau ta'arud itu terjadi pada dua nas dua dalil ya salah satunya lebih umum daripada yang lain dari satu sisi ya dan lebih khusus dari sisi yang lainnya Nah, jadi ada dua nas, ada dua dalil, dalil A, dalil B. Dalil A ini lebih umum daripada dalil B di satu sisi, di satu sisi yang lainnya lebih khusus daripada dalil B. Nah, taib. Nah, dalam kondisi seperti ini ada tiga, tiga uh, keadaan seperti ini ada tiga kondisi. Ya, kata beliau yang pertama ayyaku dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar fayakhassasu bihi anda hendaknya ada uh, adanya dalil ya mengkhususkan keumuman salah satu di antara dua dalil yang ada ya dengan yang lainnya ya maka seperti ini dikhususkan contoh Mithaluhu qawluhu ta'ala. Ya, dengan contoh insyaAllah akan lebih jelas. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا dan orang-orang yang meninggal dunia yang telah wafat di antara kalian wahai para laki-laki dari kaum muslimin ya Wayadarun azwajan dan dia meninggalkan istri-istri. Jadi dia meninggalkan banyak istri ya, atau satu istri. Intinya dia tinggalkan istri. Ya. ya, kasusnya adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah, nah Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Maka si wanita tadi masa iddahnya ya dia harus menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Nggak boleh nikah. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat At-Talaq ayat 4. Allah berfirman, "Wa ulatul ahmali" nah, "Wa ulatul ahmali aja ajaluhunna ay hamlahunna." Wanita-wanita yang hamil ya, ajul aja, ajaluhunna batas waktu iddah mereka adalah ay hamlahunna. Nah, yaitu ketika mereka melahirkan ya kandungannya. Ya. Kalau ayat yang pertama, ya, e, masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Nggak boleh dia nikah. Ya, kecuali setelah dia e, tinggal diam, artinya tidak tidak boleh menikah kecuali setelah melewati 4 bulan 10 hari. Ya. Ayat yang kedua eh, itu surah Al-Baqarah ayat 234. Ayat yang kedua surah At-Talaq ayat 4 Allah berfirman tentang masa iddah wanita yang hamil, masa iddahnya kapan? Masa iddahnya adalah ketika dia melahirkan. Nah. Baik. Kata beliau fal ula ayat yang pertama khassat khassatan atau khassatun fil mutawaffa anha. Itu khusus bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah, ammatun fil fil, fil hamil wa dan ini berlaku umum baik dia wanita hamil atau wanita yang tidak hamil. Ya, jadi ayat yang pertama tadi apa? Khusus bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya. Akan tetapi umum mencakup umum baik wanita yang baik wanita yang ditinggal mati suaminya itu sedang hamil atau tidak hamil. Ya. Ini yang pertama. Ayat yang kedua wasaniyatu, ayat yang kedua khosotun fil hamil. Ayat yang kedua ini khusus pada wanita hamil saja. Ya. Tapi amatun fil, fil mutawafan hawa dan berlaku umum ya. Wanita yang hamil ini baik dia adalah wanita yang ditinggal mati suaminya atau selainnya. Ini yang beliau maksudkan tadi. Jadi ada dua dalil ya. Dalil yang pertama lebih umum dibandingkan dalil yang kedua dari satu sisi, tapi dari sisi yang lainnya dia lebih khusus dibandingkan dalil yang kedua dari sisi yang lainnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Lakin dalil dalilu ala, taks, ala taksisi umumil ula bithaniyati. Akan tetapi ada dalil yang menunjukkan ya pengkhususan keumuman ayat yang pertama ya itu dikhususkan dengan ayat yang kedua. Wadhalika yaitu uh, hadis Subai'ah ya anna wa dzalika anna Subai'ata al-Aslamiyati al-Aslamiyata wada'at ba'da wafati zawjiha bilayalin fa'adhina laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaja. Nah, hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yaitu kisahnya Subai'ah al-Aslamiyah. Itu apa namanya? Uh, wada'at dia melahirkan setelah ditinggal mati suaminya ya, beberapa malam. Ya, umpamanya suaminya meninggal tiga hari atau empat hari begitu, ya, empat empat tiga malam atau empat malam setelah suaminya meninggal, dia melahirkan. Ah, setelah itu langsung apa? Nabi SAW mengizinkan dia untuk menikah lagi. Nah, coba lihat ayat tadi, ayat yang pertama soal Baqarah apa? Masa iddahnya seorang wanita apa? Empat bulan sepuluh hari. Nah, ini umum. Ya. Empat bulan sepuluh hari. Datang ayat yang kedua, surah At-Talaq ayat 4 ya. Khusus untuk wanita hamil. Kalau wanita hamil, maka e, masa iddahnya adalah ketika dia melahirkan. Nah, maka ayat yang pertama keumumannya itu ditaksis, dikhususkan oleh ayat yang kedua yaitu surah At-Talaq ayat yang keempat. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wa ala hadha, oleh karena itu, fatakunu iddatul hamil ila wad'il hamli. Nah. Oleh karena itu, iddahnya seorang wanita yang hamil adalah ya, ketika dia melahirkan. Ila wad'il hamli, ketika dia melahirkan uh, kandungannya. Sawan kanat mutawaffan anha am ghairiha. Nah. Nah, sawan kanat mutawaffan anha am ghairaha. Baik wanita yang hamil itu ditinggal mati suaminya atau tidak. Intinya kalau dia hamil ya, dia, dia ditinggal mati suaminya ataupun tidak ya. Umpamanya ada wanita yang hamil ya. Kecelakaan suaminya kecelakaan mati meninggal. Dalam waktu beberapa hari si wanita tadi yang hamil ini melahirkan, maka selesai masa iddahnya. Dia bisa langsung nikah Eh, setelah itu. Nah, atau kasus yang kedua, ada wanita hamil, wanita hamil ini dicerai oleh suaminya. Ya, wanita hamil dicerai umpamanya oleh suaminya. Ya. Baik. Kalau dia dicerai suaminya, ya, maka masa iddahnya adalah ketika apa? Ketika dia dia, dia melahirkan uh, kandungannya. Nah, Masya Allah Ta'ala Taib. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, wa illam yakun dalilun ala taksisi umumi ahadihima bil akhar ya. Umila bir Kondisi yang kedua, kalau tidak didapatkan dalil yang menunjukkan pentaksisan, pengkhususan keumuman salah satu dalil yang ada dengan yang lainnya, maksudnya begini. Kalau di antara dua dalil ini tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan salah satu di antara keduanya dengan salah satunya. Ya, umpamanya A, A dan B. Tidak ada dalil yang menunjukkan A mengkhususkan B atau sebaliknya B mengkhususkan A. Enggak ada dalil yang menguatkan hal itu, maka kata beliau umila bir rajih. Ya diamalkan uh, dengan sesuatu yang rajih ya jadi terjih misal dzalika contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid idza ah, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini dalil yang pertama Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa qauluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu, wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syamsu. Ya, tidak boleh salat, tidak ada salat, maksudnya tidak boleh salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dan juga tidak boleh salat ini, beliau larang salat ya setelah asar sampai matahari tenggelam. Nah, Kata beliau, "Fal awwalu khasun fi tahiyatil masjid, amun fil waqti." Hadis yang pertama itu khusus tentang tahiyatul masjid. Ya. Dan berlaku umum pada setiap waktu. Sedangkan hadis yang kedua wasani kata beliau khasun fil waqti amun fis salati. Sedangkan hadis yang kedua itu khusus pada waktu. Ini penyebutan waktu secara khusus yaitu ada salat subuh dan pada sholat asar. Ya. Tapi umum berlaku umum pada setiap sholat, apapun bentuk sholatnya, entah itu sholat sunnah, ya, atau sholat tahiyatul masjid atau yang lainnya. Yashmalu tahiyat al masjid wa yashmalu tahiyat al masjidi wa ghairaha. Umum untuk semua sholat, ya, mencakup tahiyatul masjid atau selain tahiyatul masjid. Nah, masya Allah taala. Kata beliau, lakin lakin narrajihu atau laki lakin narrajiha. Nah, lakin narrajih takhsisu umum tsani bil awal. Nah, akan tetapi yang rajih adalah mengkhususkan keumuman dalil yang kedua dengan dalil yang pertama mengkhususkan keumuman dalil yang kedua dengan dalil yang pertama. Ya. Maka kesimpulannya apa? Fatajuzu tahiyatul masjidi fil awqatil manhi an umumi sholati fiha. Maka boleh melaksanakan salat tahiyatul masjid ya pada waktu-waktu yang terlarang ya an umumi sholati fiha. Nah, dari waktu keumuman-keumuman uh, eh, salat di dalamnya. Artinya apa? Boleh tahiyatul masjid. Boleh tahiyatul masjid di waktu-waktu di waktu-waktu yang secara umum terlarang terlarang di dalamnya untuk sholat. Ya. Kenapa? Karena ada ada dalil yang mengkhususkan. Ada dalil yang mengkhususkan. Nah, Jadi larangan hadis yang kedua ini kan larangan, ya larangan untuk apa? Melaksanakan sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini berlaku umum. Tapi ternyata keumuman hadis ini itu ditaksis, ya dikhususkan dengan dalil yang pertama yaitu Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid maka jangan dia duduk kecuali uh, jangan dia duduk sampai dia melaksanakan sholat dua rakaat. Berarti apa? Boleh melaksanakan tahiyatul masjid walaupun di mana? Walaupun di waktu-waktu terlarang. Nah, Sebagian para ulama menyebutkan menyebutkan salatu zawatil asbab itu diperbolehkan walaupun di waktu terlarang. Sebagian mereka lagi mengatakan tidak demikian, tetap terlarang, nggak boleh. Nah, Kata beliau rahimahullah wa inna ma rajahna dzalika li'anna takhsis umumil umumis tsani qad thabata bi ghairi tahiyatil masjid. Nah, dan sungguhnya kami merojihkan perkara ini yaitu mengkhususkan keumuman dalil yang kedua tadi ya karena telah valid ya dalil yang lain yang menunjukkan apa selain tahiyatul masjid tadi nah maksudnya begini ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah ya larangan nabi itu berlaku umum yaitu dilarang sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit juga dilarang sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam itu berlaku umum untuk semua sholat ya ternyata ya dikhususkan ya tidak semua dilarang, ada yang dibolehkan. Apa itu? Yaitu sholat tahiyatul masjid atau sebagian ulama menyebutkan sholat-sholat yang e, zawatul memiliki eh, sebab-sebab tertentu. Nah, kenapa kata beliau kenapa dirojihkan hal ini? Ya, ada dalil lain selain dalil, dalil tahiyatul masjid yang mengkhususkan keumuman larangan tadi, larangan sholat di waktu terlarang tadi, seperti apa? kakodoh ilmafrudoh? seperti orang yang mengkodok sholat wajib. Orang mengkodok sholat wajib. Wa i'adatil jamaah atau mengulang sholat jamaah umpamanya. Mengulang sholat jamaah. Fadu'ufa umumuhu. Maka keumuman tadi menjadi menjadi lemah. Ini keumuman larangan untuk sholat di waktu-waktu terlarang. Ya keumumannya menjadi do'if. Apalagi ada dalil tentang tahiyatul masjid. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, yang terakhir, kata beliau, Ya. Dari jenis yang keempat ini, kan tadi beliau sebutkan ada tiga kondisi. Kondisi pertama, kondisi kedua, dan ini sekarang kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga dari jenis yang keempat ini, jenis ta'arud yang keempat ini adalah wa illam yakum dalilun wala murajjihun li takhsisi umumi ahadihima bithani wajib al-amalu bi kulli minhuma fi ma la yata'aradani fihi Nah, wattawaqqufu fi surati allati yata'aradani fiha. Kata beliau, kondisi yang ketiga, kalau tidak ada dalil, tidak ada pula murajih penguat untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara dua dalil yang ada, ya, maka wajib mengamalkan kedua-dua dalil tersebut kalau memang ya tidak kontradiksi. Ya. Dan wajib tawakuf diam tidak diamalkan, ya. Fi suratil lati yata'aradani fiha. Dalam kondisi, dalam gambaran apa? Kalau dua-dua dalil itu saling kontradiksi. Nah, ingat ya, ini masalah kontradiksi dalil ini sudah kita sebutkan di awal pembahasan dahulu. Ini maksud dengan kontradiksi di sini apa? Kontradiksi fi dhihnil mujtahid atau fi dhihni ee, eh, talib. Nah, atau alim. Nah, bukan kontradiksi antara dalil-dalil pada hakikat dalil itu bukan. Karena dalil-dalil apalagi firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin kontradiksi. Tapi pembahasan di sini kontradiksi tentang apa? Kontradiksi yang terjadi pada zihnul mukallaf atau zihnul alim. Nah. Ya, jadi kalau ada dua dalil tersebut tidak ada dalil penguat, tidak ada penguat yang mengkhususkan salah satu di antara keduanya ya dari keumumannya atau ke, e, tidak ada dalil yang menguatkan untuk mengkhususkan keumuman salah satu di antara dua dalil yang ada, maka wajib diamalkan dua-duanya kalau memang tidak kontradiksi. Nah, dan wajib tawakuf diam tidak memilih salah satunya kalau di antara dua dalil ini kontradiksi. Lakin la yumkinu ta'arudu bainan nususi fi nafsil amri ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wala wala an-naskhu wala tarjihu lianna an-nusus la yatana la la tatanaqadu. Naam. Lianna an-nusus la tatanaqadu. Kata beliau akan tetapi tidak mungkin kontradiksi antara dua dalil yang ada fi nafsil amr pada hakikat dalil itu. Ini sudah kita bahas juga, ya, saya sebutkan tadi. Ala wajihin yaitu dalam dalam gambaran apa? La yumkinu fihi jam'a, tidak mungkin dalam gambaran tidak bisa dikompromi wal naskho tidak tidak bisa juga dinasakh wal mansukh ya tidak tidak bisa juga ditarjih ya ini nggak mungkin kata beliau ya tidak mungkin ada dua dalil dalil itu kontradiksi nggak mungkin apalagi nggak bisa dijama nggak bisa dinasih wal mansukh ya tidak bisa maksudnya tidak bisa dinasakh ya dan tidak bisa pula diterjih ini nggak mungkin terjadi kata beliau kenapa lianna nususa la tatanaqadu karena nusus eh, dalil-dalil Al-Qur'an atau dalil-dalil sunnah Nabi SAW itu tidak mungkin kontradiksi ini sudah beliau kita jelaskan di awal apa di awal pembahasan ya, di awal pembahasan bahwasanya kontradiksi yang dimaksud di sini adalah kontradiksi yang terjadi di zihnul mukallaf nah, di otaknya atau di pikirannya sang mukallaf, sang hamba ketika dia melihat dua dalil yang ada. Sebenarnya hakikatnya nggak kontradiksi. War Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dan menyampaikan. Walakin qad yaqa'u dzalika bihasabi nazaril mujtahidi liqusurihi akan tetapi hal itu bisa saja terjadi ya sesuai dengan nazar ya pandangan si mujtahid si mukallaf si hamba tadi ya itu bisa saja terjadi. Kenapa? Likusurihi karena kurangnya pemahamannya atau kurangnya ilmunya. Wallahu a'lam. Nah, masya Allah taala. Ini yang kita uh, isyaratkan uh, sebelumnya. Ya. Jadi pembahasan tentang ta'arud ini, kontradiksi ini, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, laisa fi nafsi fi, naf, fi, fi nafsil amr, bukan pada hakikat dalil itu, bukan. Tapi kontradiksi itu terjadi di mana? Di zihinnya ya di pikirannya, pola pikirnya atau pemahamannya sang mujtahid atau sang mukallaf. Ya. Bukan dalilnya yang kontradiksi. Karena dalil ini nggak mungkin kontradiksi. Ya. Tidak mungkin kontradiksi apalagi nggak bisa dijamak, ya, nggak bisa dikompromi, nggak bisa di uh, eh, nasih wal mansuh atau nasah dihapus atau tidak bisa diterjih, ini nggak mungkin. Ya. Nah, bisa saja itu terjadi karena apa? Karena pemahaman si mujtahid, pemahaman sang hamba yang melihat dalil itu kurang atau dia kurang ilmu atau dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Nah, Wallahu taala alam ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dengan demikian selesai pembahasan ta'arud. Insyaallah setelah ini kita masuk bab tentang at-tartibu bainal adillati. Tertib ya, tertib dalil-dalil yang ada. Nah, Masya Allah Ta'ala. Mana yang lebih didahulukan? Al-Quran, Sunnah, kan kita sudah sebutkan kemarin ada Al-Quran, ada Sunnah Nabi SAW, ada Qiyas, ada Ijma, ada Qiyas. Mana lebih didahulukan? Nah, ini akan akan datang nanti pembahasannya tentang tertib uh, tertibu bainal adillah, tertib antara dalil dan yang ada yang mana lebih dahulukan ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat wallahu taala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini amin ya rabbal alamin wallahu taala alam wa